Mata kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Tanah yen wong sabar lan narimo Inan jar dawa umure Kucing kadang pawong mitra star. perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan meraja lela karena dendam yang membara. Itu ini berlatar belakang berdirinya Sinasai. Dan Aron, dialah pemuda yang merekut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk memiliki kekayaannya di saat Singasari berdiri. uji pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Kenapa? Bagaimana kamu bisa di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Bagaimana serem, Paman? Hmm? yang hilang sebelah. Iya. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tidak tidak berkelayang. Kemudian tangan kanannya putih, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah paman memperhatikan hal itu? Hmm. Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. seri ke-719 ini dengan para pemain Elias sebagai Ki Demang, Herman sebagai Kiai Pangon, Iwan Dahlan sebagai Joko Banyu, Dedi sebagai Toh Jali, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Angon hanya diam tak menjawab. Ki Demang menjadi semakin jengkel karena perintahnya tidak dilaksanakan oleh warganya. Ki Joko Banyu yang semula menemani Ki Demang berdiri terpaku. Dalam hati, Ki Joko Banyu sependapat dengan sikap orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Ki Demang itu. Putrawati dan Lare Angun memperhatikan perkembangan dari persembunyiannya. tidak pernah mengira bahwa ternyata kau berhati busuk, Kiai Bangun. Mengapa kau mengatakan aku berhati busuk, Kitemang? Aku tidak keberatan kau menuduh dan berbicara apapun. Akan tetapi harus berdasarkan sesuatu yang nyata. Jangan asal menuduh. Mengapa kau katakan aku berhati busuk? Di bagian mana, Kitemang? Ah, kau kira aku tidak tahu, Kiai Bangon? Hah, rupanya kau malah lebih tahu dariku, Kitema. Aku sendiri justru tidak menyadari. Kalau begitu, tolong kau katakan kepadaku. Di sebelah mana dari tindak perbuatanku yang tidak aku sadari yang kau katakan berhati busuk itu? Aku tahu maksudmu yang sebenarnya. Tidak perlu merasa sungkan, Kidemang. Katakan saja. Dan biarlah semua orang yang sedang ketakutan itu mendengarkan bagaimana tuduhanmu. Kau memang orang tua gila yang tidak tahu dihormati, tidak tahu diajeni. Selama ini aku merasa tidak seperti itu, Gitu, Entahlah kalau kau atau orang lain merasakannya demikian. Padahal aku sendiri tidak mempunyai perasaan semacam itu. Cukup. Aku minta kau membubarkan mereka. Mereka sedang ketakutan, Ki Tembang. Dan lagi, mereka berkumpul di sini adalah kesepakatan mereka. Bukan aku yang memerintah. Kalau kita menghendaki mereka bubar, mengapa tidak kita sendiri yang memerintahkan mereka untuk bubar. Hah? Kau pintar, Kiai Bangun. Kau telah berhasil membuat pengaruh pada mereka. Dan karena itu, aku semakin tahu tujuan akhir yang kau inginkan. Tidak, Kidemang. Aku tidak merasa mencari pengaruh. Yang ada di sini adalah rasa takut. Para orang tua yang memiliki anak gadis ketakutan, Kidemang. Lebih-lebih para gadisnya sendiri. Mereka cemas jika sampai pemetik kembang yang jelas-jelas telah singgah dan bermaksud menjadikan katemangan Puring ini sebagai tempat jag Mereka yang ketakutan itu berkumpul di sini saling menjaga. Jangan sampai hal itu terjadi gitu, Bang. Omong kosong. Aku tidak percaya tentang pemetik kembang itu. Cerita itu terlampau biadab sehingga justru kelihatan betapa tidak masuk akal. Cerita itu omong kosong. Apakah Lambang Sari perlu aku hadapkan kepadamu untuk bercerita Ki Demang? Lambang Sari semalam telah didatangi oleh pemetik kembang itu. Ia akan bercerita dengan jelas apa yang dialaminya. Tidak perlu. peran Lambang Sari itu aku tahu persis tidak lebih dari akal-akalanmu, Kiai Pangon. Kau ini dalang dan dalang tidak akan kekurangan akal dan cerita. Hah, begitu. Lalu bagaimana tentang cerita keker di Kasukian? Keker yang melanda Kawung Anten itu. Apakah kita mengpikir Kumpang dan Tawur Pawesan hanya mengarang-arang cerita saja? Omong kosong dan bualan mereka tidak lebih dari bualanmu sendiri, Kiai Pangan. Ah, Repot kalau aku berbicara dengan orang yang menganggap dirinya sendiri paling benar. Apapun yang aku katakan, kau akan menganggapnya tidak bisa dipercaya. Jangan-jangan itu terdorong oleh sikap pribadimu kepada aku, Kitemang. Kakang bangun. Aku ingin ikut bicara. di pendopo padukuhan kerajaan dari Kademangan Puring itu menjadi tegang. Para gadis semakin ketakutan, para ibu dan orang tua dia membisu. Mereka tidak habis mengerti mengapa demang mereka sendiri justru bersikap berlawanan. Kitoh Jali yang murung beranjak berdiri dan melangkah mendekati Kidemang. Demang. akan berbicara apa, Toh Jali. Kau bisa mempercayai kata-kataku, bukan? Maaf, Kidemang. Untuk kali ini justru tidak. Hah, kau sudah bisa dipengaruhi oleh Kiai Pangon rupanya. Kidemang, kami semuanya di sini ketakutan. Tidak melihatkah kaki Demang, bagaimana wajah para gadis itu? Mereka pucat semuanya. Para gadis itu takut Seandainya pemetik kembang itu mengambilnya dan menodainya. Tidakkah Ki Demang melihat para ibunya? Mereka cemas, kengerian. Dari segala kengerian bagi seorang ibu adalah manakala anak gadis yang mengalami nasib buruk dinodai orang. Lihat juga wajah para bapaknya. Lihat itu Kirbang. Bapaknya juga cemas dan gregetan. Lebih-lebih para pemuda itu. Kidemang melihat. Mereka semuanya bersenjata. Iya, tapi itu karena hati kalian semuanya telah diracuni oleh Kiai Pangun. Aneh sekali. Kami tidak habis mengerti. Mengapa Ki Demang justru mempunyai sikap seperti itu? Kalau boleh kami mengetahui, dibayar berapakah Ki Demang oleh pemetik kembang setan laknat yang dancuk itu, ha? Maksudmu, Toh Mengapa kau menuduhku seperti itu, ha? Aku ulangi, Kidemang. Dibayar berapa oleh orang kurang ajar itu? Toh tidak sadarkah kau bahwa kata-katamu membuatku benar-benar tersinggung? Peduli setan dengan rasa tersinggungmu itu, Kidemang. Akan tetapi kau wajib menjawab Kau dibayar berapa oleh pemati kembang itu? Jaga mulutmu, Tuh Dali. Idemang, kami yang berada di sini mungkin bisa dikatakan bodoh semuanya. Namun sebodoh-bodohnya kami, kami masih mampu menggunakan akal dengan kami berkumpul di sini semuanya. Pemati kembang yang bernama Pamagatsi itu jelas tidak bisa melakukan niatnya. Lain halnya jika kami berada di rumah masing-masing. Pemetik kembang itu dengan mudah akan membantai korbannya bagai seekor serigala membantai seekor kelinci yang malang. Kalau Kidemang meminta kami bubar dan kembali ke rumah masing-masing, apakah tidak boleh kami mencurigai Kidemang? Bahwa Kidemang tidak cempol dengan pemetik kembang itu. Keparat kau Tojali. Kau menyebar fitnah, ha? Aku tidak menyebar fitnah, Kidemang. Tetapi jangan kau menyalahkan aku jika aku bersikap seperti ini. Kalian semuanya tidak sadar. Bangun itu telah mempermainkan kalian. Kisah tentang pemetik kembang itu bohong. Dengar, Kidemang. Aku minta kau bukalah lebar-lebar telingamu. Aku sebenarnya ingin menutupi apa yang terjadi. Namun karena aku merasa muak dengan sikapmu, maka aku terpaksa membuka rahasia ini. Dengar kalian semuanya. Korban dari pemati kembang telah ada. Korban pertama adalah anakku sendiri. Suasana yang teraduk itu bagaikan diguncang oleh kenyataan yang tak terduga. Haning Mangesti yang duduk di dekat pepetan segera memeluk gadis yang bernasib malang itu. Pepetan tidak mampu menahan sesak dadanya. Tangisnya pun pecah. Ki Demang terlongong-longong. Kidemang masih belum percaya. Dengar itu Kidemang. Bapak anak gadisku menangis. Ia menangis karena musibahnya. Ia menangis karena aku tega membuka aibnya di sini. Di hadapan orang banyak ini. Apakah kau mengira tangisnya itu diatur? Kidemang mengira tangisnya itu direkayasa? A anakmu. Oh. Anakku telah menjadi korban dari lelaki bejat pemati kembang itu. Aku merasa kecewa dengan sikapmu, Kidemang. Kau mempunyai seorang anak gadis. Aku berharap agar kau lebih percaya lagi. Semoga apa yang telah menimpa anakku itu akan menimpa anakmu pula. Kidemang, Kidemang. Uh, ah, ada apa? Uh, ada apa? pulanglah lagi Demang, pulanglah. Ah, kenapa? Ada apa? Oh, ni ni Rayung, ni Rayung Ki Demang, anakmu. Uh, Rayung kenapa? Anak gadisku kenapa? Huh? Rayung kenapa? Toh Jale, Toh Jale. Uh, uh, nampaknya, nampaknya Demang sekarang percaya. Iya. Kita Demang sekarang percaya bahwa kisah tentang pemetik kembang itu benar-benar ada. Bahkan kelihatannya doa yang baru saja kau ucapkan itu menjadi kenyataan. Uh, tapi aku aku tidak bermaksud begitu Kakang Pangon. Ya. Kau memang tidak bermaksud mendoakannya. Apa yang terjadi pada anak gadis Kidemang kalau memang benar itu adalah kesalahan Ki Demang sendiri yang terlampau sembrono. <sighs> Anakku. Aku juga tidak mengira. Kalau ternyata musibah itu telah menimpa anakmu. Bahkan Mangesti serta Sesanti tidak bercerita apapun kepadaku. Ah, biarlah. Aku tidak perlu merasa malu dengan musibah ini. Namun, Aku harus bisa menebusnya. Ah, Toh Jali, apa maksudmu? Aku akan mencari keparat itu. Moga-moga saja aku bisa membenamkan pedang ini ke perutnya. Oi! orang pemuda pagar kedemangan puring. Apakah kalian pasrah menerima keadaan ini? Kalian tidak merasa tersinggung? Nah, kami, kami semua tersinggung. Kami semua tersinggung. Orang itu harus kita temukan. Ya, harus kita cari. Kita cari dia. Cari dia. Ayo. Toh Jali yang merasa sakit hati dan ditimbuni dendam atas nasib buruk yang menimpa pepetan anak gadisnya telah mengangkat senjata. Beberapa pemuda bersenjata telanjang bersama-sama dengan Kitoh Jali kemudian segera meninggalkan tempat itu. Keadaan pun menjadi semakin tegang. Kiai Pangon yang gelisah kemudian bangkit. Kiai Pangon rupanya ingin berbicara panjang lebar. Thank Saudara-saudaraku semuanya, kini jelas sudah dan kita meyakini bahwa pemetik kembang itu benar-benar ada dan sedang mengintai mencari kesempatan di kelengahan kita. Kita belum tahu apa yang menimpa anak gadis Kidemang. Namun nampaknya apa yang menimpa pepetan telah menimpa Nirayung. Aku bersama Adi Kumpang dan Adi Tawur Pawesan akan ke rumah Kitemang untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian aku minta kepada kalian semua untuk tetap berada di sini. Para pemuda harus berjaga-jaga. Inilah saatnya para pemuda menunjukkan dharma bakti kalian kepada kampung halaman. Nah, Berhati-hatilah. Mari di Kumbang, Adi Tawur Pawesan, ayo. sebuah tontonan yang mendebarkan. Bagaimana Paman Lari Angon? Ah, kita berpencar di sini, Padrawati. Aku mencemaskan nasib para pemuda yang melakukan tugas nganglang itu. Ilmu pemetik kembang itu, karena ia memiliki Raja Kala Cakra, tentu sangat tinggi sekali. Apa yang bisa mereka lakukan untuk menghadapinya? Iya. Kita berpisah. Kita usahakan untuk menemukannya, Padrawati. Aku berharap ia bisa diajak berbicara. Tidak, Paman. Aku tidak akan mengajaknya berbicara. Aku tidak sudi bau-membahu dengannya. Meski ia memiliki Raja Cakra. Akan tetapi hal ini bukanlah alasan untuk berbuat seenaknya sendiri. Hanya binatang yang mempunyai kesanggupan perbuatan terkutuk dan biadab itu. Baiklah, apapun sikapmu, kita harus menemukan sih. Beri aku isyarat jika kau menemukannya, Paman. Sebaliknya? Jika aku menemukannya, maka cambukku tentu akan menggetarkan udara padukuan ini. Baik. Huh? Huh? Apa yang terjadi Joko Bayu? Kedemang kecurian, Kakang. Pemetik kebang itu berhasil menggerayangi anaknya. Hmm? Iya, digerayangi habis-habisan. Oh, sayang sekali. Seandainya Kidemang mau mempercayai kata-kataku. Iya Aib itu tentu tidak perlu terjadi pada dirinya. Sebuah kenyataan yang pahit, Kang. Ah, semoga dengan apa yang terjadi itu, mampu membuka mata Ki Demang. Ah, jelas, itu jelas, Kang. Aku mengartikannya lebih luas lagi, Joko Banyu. Aku berharap Ki Demang itu tidak lagi menggunakan sikap pribadinya. Selama ini ia terlampau berprasangka padaku. Hmm. Seolah-olah aku menginginkan kejatuhannya. Ia cemas jika aku merebut kedudukan sebagai temang, <laughs> Itu hal yang tidak mungkin bagiku. Ah, bagaimana menurutmu? Hmm? Apakah aku perlu menemuinya? Wah, silakan saja Kakang Pangon. Aku sependapat. Mitra Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. yang sayup-sayup terbawa oleh angin. Kiai Pangon nampak bimbang beberapa saat, namun kebimbangan itu kemudian ditepisnya. Dengan ditemani Kumpang dan pawasan serta Joko Banyu, mereka melangkah ke halaman. Kidemang nampak terduduk lesu di tengah pendopo rumahnya. Pandangan matanya tertuju kepada lampu oncor yang mobat mabit diterjang angin. Ki Demang hanya menghela nafas datar melihat kedatangan Kiai Pangon bersama Kumpang, Taur Pawasan, dan Jogo Banyu. terjadi. Kau benar, Kiai. Kau yang benar. Kesombonganku telah berbuah. Anak gadisku diterkam oleh pemetik kembang si keparat itu. Jangan persoalkan benar dan salah. Jangan persoalkan mengenai kesombongan. Tetapi ini merupakan pengalaman yang sangat berharga kepadaku. Selama ini aku dihantui oleh prasangka. Aku selalu berprasangka buruk kepadamu. Namun ternyata aku yang keliru. Aku ah, aku ingin minta maaf kepadamu, Kiai Pangun. Ah, gitu, Mang. Kita yang tua-tua ini memang tetap manusia tempat perbuatan keliru. Aku demikian juga, Kitemang. Kalau aku keanggap banyak melakukan kesalahan, kau maafkanlah aku. Bukan kau, Kiai Pangon. Akan tetapi aku. Akulah yang justru terlampau banyak menyakiti perasaanmu. Ah, Aku telah menanam pohon dan aku memetik buahnya. Aku akhirnya melihat betapa aku memang tidak pantas menjadi seorang demang. Ki Demang, jangan persoalkan hal itu lagi. Aku malu sekali. Ya, aku bisa mengerti. Jika kau sangat terpukul dengan bencana yang menimpa anak gadismu. Tetapi janganlah hal itu membuatmu kehilangan akal dan tidak bisa berbuat apapun Kitemang. Apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar sana, Aku justru mengecewakan dan melukai wargaku. Justru aku ingin meminta tolong kepadamu, Kiai Pangon. Kau ingin minta bantuan apa, Kitmal? Dalam keadaan seperti ini, pikiranku punak sekali. Aku tidak bisa menggunakan akalku dengan jernih. Aku minta tolong kepadamu yang bisa berpikir lebih lebar. Terserah bagaimana Kiai mengatur. Aku tidak keberatan melakukannya, Kidemang. Namun semata-mata karena aku berkewajiban membantu menghadapi keadaan yang kacau ini. Bukan karena alasan yang lain. Aku mengerti, Kiai Pangon. Janganlah kau menyimpan rasa sungkan itu, Kiai Pangon. Aku benar-benar meminta bantuanmu. Saat ini mereka lebih mempercayai kamu ketimbang aku. Sementara aku ini ya biarkanlah aku akan menenteramkan hati istriku yang sangat terpukul. Nerayung anakku sendiri. Iya, semoga saja ia tidak menjadi gila karenanya. Ah, baiklah gitu, Bang. Aku bersedia membantumu. Bukan hanya aku saja, akan tetapi juga Adi Kumpang, Adi Tawur Pawesan, dan juga Adi Joko Banyu. Aku serahkan segalanya pada kau, Kiai. Pangon dan Ki Kumpang kembali ke pendopo padukuhan kerajaan. Sedangkan Ki Taur Pawesan dan Jogo Banyu menuju ke padukuhan yang lain. Berita tentang apa yang menimpa anak gadis Ki Demang menjadi sebuah genta yang menyentakkan semua telinga. Para gadis menjadi semakin cemas. Sementara Badrawati yang telah mengaduk semua sudut ternyata tak berhasil menemukan yang dicarinya. kita berhasil menemukannya. Di mana si rambut putih itu bersembunyi? Semua sudut padukuhan ini, juga padukuhan yang di sana, telah aku aduk. Namun, aku tak juga berhasil menemukan jejaknya. Bagaimana Paman Lari Angon? Ah, aku tak berhasil menemukannya, Padrawati. Aku juga merasa telah mengaduk semua tempat. Namun, ternyata baunya pun aku tak berhasil menangkapnya. Apakah ia telah mengetahui kedatangan kita Berawati? Barangkali karena kita memiliki Raja Kalajagra, ia mengetahui dan menghindar. Aku tak yakin, Paman Aryangon. <sighs> Entah bersembunyi di mana ia sekarang. Paman, kebakaran! Oh, oh dia di sana, Badrawati. Oh, Ada apa? Rumah terbakar, Kiai. Rumah siapa yang terbakar? Jelas bukan terbakar, akan tetapi dibakar, Kiai. Ah, sudah kau peroleh keterangan. Rumah siapa yang dibakar itu? Ah, eh, rumah Kitoh Jali. Oh, setan alas. Itu perbuatan pemetik kembang itu. Kita tahu maksudnya. Dengan membakar rumah itu, dia tentu bermaksud mencerai berikan kita di sini supaya para gadis tidak ada yang menjaga. Jadi, bagaimana Kiai? Jangan ada yang terpancing oleh kebakaran itu. Itu usaha pemetik kembang untuk mencerai berikan kita yang berada di sini. Wah, rumah siapa yang terbakar itu Kiai? Iya. Rumahku sendiri kosong. Iya. Tidak ada yang menjaga. Rumah iya, rumahku juga kosong. Rumah, ada yang menjaga. Ah, saudara Saudara-saudara, Inilah keadaan yang justru diharapkan oleh pemetik kembang itu. Nah, berhati-hatilah. Biar aku dan beberapa orang saja yang melihat ada apa di sana. itu, Paman? Iya, jelas. Kita dekati, Paman. Hmm. Akan tetapi, kita harus menyerap segala macam suara yang bisa timbul oleh gerakan kita. Iya, kau benar. kemampuan yang dimilikinya, Badrawati dan Nare Angon tak mengalami kesulitan untuk menyadap gerak suara yang timbul. Dengan kesip bagaikan kucing, Badrawati dan Nare Angon mendekat ke pohon nangka. Akhirnya dengan jelas Badrawati dan Nare Angon bisa melihat seseorang yang sedang berdiri di dahan. Orang itu menyeringai senang melihat api yang menjilat-jilat rumah Kitoh Jali. <laughs> Penduduk Kademangan Puri memang luar biasa. Mereka memiliki sikap yang berbeda dengan padukuan-padukuan yang lain yang aku lalui. Dengan sepenuh hati penduduk Katemangan ini mempersiapkan diri bermain-main melawanku. <laughs> mereka pikir mereka akan bisa menghentikan sepak terjangku. <laughs> Akan kau lihat, permainanku tak akan bisa dicegah. <laughs> tak ada kekuatan apapun yang mampu memedungku. Iya. Siapa kau? Hah? Siapapun aku. Tidak terlampau penting bagimu. Akan tetapi aku mendengar apa yang baru saja kau ucapkan. Bahwa menurutmu, tak ada seorang pun yang sanggup mencegah sepak terjangmu. Aku akan membuktikan. Apakah kata-katamu itu benar atau tidak? Gila, kau masih bocah. Iya, tak perlu orang-orang tua. Cukup seorang bocah yang akan menghentikan kegilaanmu. Bukan main. Siapakah kau bocah kecil? Kau tentu mempunyai sebuah nama, bukan? Namaku Badrawati. Hmm. Dicamu pembunuh iblis. Kau lah iblisnya. Ya! Gila. Matilah kau di tanganku. Ya! Mampu kau. Ya! Parat. Jangan dahmu. Ya! Bagaikan banteng terluka, Padrawati yang benar-benar benci terhadap Pamekatsih itu menyerangnya beruntun, usul menyusul seperti prahara. Pamekatsih benar-benar dibuat kelabakan. Dengan dahsyatnya, ujung cambuk itu mengejarnya kemanapun ia menghindar. Suara ledakan cambuk yang susul menyusul itu mengejutkan Kiai Pangun dan Joko Banyu. Itu suara itu Joko Banyu. Iya. Hmm itu ya, Itu suara orang yang berkelahi, Kiai. Wah, siapa yang sedang berkelahi? Saya tidak tahu. Ah, ayo kita lihat. siapa sebenarnya kau. Kau masih bocah. Akan tetapi kau memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namaku Badrawati. Hmm. Ingat-ingatlah itu. Dan kenanglah sampai saat nanti kau masuk ke neraka. Bahwa akulah dewa kematian yang akan membanjut nyawamu. Aku seperti mengenali sesuatu pada dirimu. Itu tak menjadi alasan bagiku. Mengampuni perbuatanmu yang membuat isi perutku mau muntah dan muak. Entah, sudah berapa banyak jumlah gadis yang telah kau rusak, memegasi, Dan aku tak akan memberi kesempatan padamu untuk menambah jumlah itu. Eh, hey, bocah kecil. Apakah kau memiliki raja seperti yang ada di telapak tanganku ini? Sudah kukatakan, itu bukan alasan bagiku untuk mengampuni perbuatanmu. Paman Aryangon, mengapa kau hanya diam? Kita bunuh orang ini. kalian berdua rupanya. Kita berdua tentu akan sanggup membunuh orang ini, Paman. Tunggu, Badrawati. Aku harus berbicara dulu dengannya. Tidak ada gunanya, Paman. Kita tidak perlu mengampuninya. Hanya karena yang memiliki Raja Kalacakra. Diamlah, Badrawati. Dan beri kesempatan aku mengajaknya berbicara. Tidak perlu, Paman. Perbuatan terkutuknya tidak bisa dimaafkan. Gatsi yang berambut putih dan berikat kepala berwarna merah itu nampak mengangguk-anggukan kepala. Gatsi mampu merasakan bahwa pemuda yang berada di depannya itu juga memiliki Raja Kala Cakra sebagaimana dirinya. Sementara itu, di kegelapan di balik pepohonan, Kiai Pangon dan Joko Banyu nampak tegang itu berada di pihak kita cukup Banyu. Iya, Kiai. Juga pemuda itu. Sedang orang yang berambut putih itu, hah, dia orangnya yang telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu. Hmm, iya, ya. Orang itu mempunyai kemampuan tinggi, Kiai. Iya. Kita berdoa semoga bocah dan pemuda itu bisa mengatasinya. apa yang terjadi dengan perasaan tegang. Badrawati nampak mempermainkan ujung cambuknya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya siap mengayunkan. Di arah timur rumah Kitoh Jali yang terbakar semakin berkobar. Kitoh Jali yang baru saja datang berteriak-teriak kehilangan kendali melihat keadaan rumahnya. Ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.